Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari saudara Suja. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang dimaksud jual beli murabahah? Bolehkah jual beli murabahah melalui bank syariah? Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kata murabahah ini diambil dari kata ribhun yang artinya keuntungan Di masa silam misalnya ada orang yang uh, dia ingin memiliki barang tertentu Terus dia minta ke orang lain tapi ketika itu dia nggak bawa duit dia, dia minta ke orang lain Ishtari hadha urabbihuka. Tolong belikan barang ini, nanti saya beli ke kamu dan saya kasih keuntungan kepadamu. Nah, jual beli ini disebut jual beli murabaha karena uh, pihak pembeli secara terus terang bersedia memberikan keuntungan senilai tertentu kepada penjual. Sehingga inti dari jual beli murabaha di situ adalah pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama tahu berapa harga modalnya dan sama-sama paham seberapa nilai keuntungan yang diberikan oleh penjual pembeli kepada penjual. Karena itu para ulama mengatakan bahwa jual beli murabahah ini bagian dari bayul amanah, jual beli amanah. Dan jual beli amanah itu ada tiga. Yang pertama adalah bayul murabahah, bayul tauliyah, dan bayul wadi'ah. Jual beli amanah artinya adalah jual beli di mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya, harga kulak, harga modal eh, dengan jujur. Sehingga pembeli memberikan amanah kejujuran kepada penjual untuk menyebutkan harga kulak dengan benar. Kemudian di situ ada tiga macam. Yang pertama jual beli murabahah. Bentuknya adalah si penjual menyebutkan harga kulak dan dia minta keuntungan. Misalnya ya, uh, saya punya HP, kemudian saya jual HP ini ke Anda. Kemarin saya beli ini satu juta, kalau mau saya minta satu juta dua ratus. Kemudian kita sepakat. Maka 200 tadi adalah ribah keuntungan yang saya ambil dan transaksi ini namanya murabaha. Kemudian jenis yang kedua adalah bayut tauliyah. Bayut tauliyah artinya jual beli dengan harga yang sama seperti harga gula. Si penjual menyebutkan secara jujur, harga kulaknya sekian, saya beli sekian, saya jual ke Anda persis seperti harga saya beli. Ini saya kemarin beli HP 1 juta, saya jual ke Anda 1 juta. Terus kita sepakat. Ini namanya baik tauliyah. Kemudian yang ketiga adalah bai'ul wadhi'ah. Jual beli dengan harga yang lebih rendah. Dan uh, kita sama-sama jujur menyebutkan harga kula. Seperti tadi, HP ini saya beli 1 juta, Kemudian saya sudah bosan, kalau Anda ingin memilikinya, saya jual ke Anda 600 ribu. Saya rugi 400, tapi kita sama-sama sepakat. Nah, semua jual beli ini diperbolehkan oleh para ulama dan kita sama-sama tahu berapa nilai harga kula, berapa nilai keuntungan atau bahkan nilai kerugian. Hanya saja menurut Maliki ya jual beli amanah dan termasuk juga jual beli murabaha ini khilaful aula. Kurang disarankan yang lebih disarankan adalah bayul musawamah. Bayul musawama itu lawan dari bayul amanah, lawan dari jual beli amanah. Kalau tadi dalam jual beli amanah, pihak penjual secara jujur menyebutkan harga kulak. Kalau bayul musawamah, pihak penjual tidak pernah menyebutkan berapa harga kulak dan dia juga tidak pernah menyebutkan berapa nilai keuntungan yang dia dapatkan. Sehingga pembeli sama sekali buta berapa nilai harga kulak dan dia juga buta hmm. berapa keuntungan yang dimiliki oleh penjual. Baik. Menurut Malikiyah ini lebih bagus. Kenapa? Karena secara umum manusia itu uh, kurang menyukai kalau dalam transaksi pihak pembeli mengetahui berapa nilai keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Karena itulah dalam Malikiyah lebih dianjurkan dalam jual beli si penjual tidak menyebutkan berapa harga kulaknya dan berapa nilai keuntungannya. Meskipun itu boleh saja. Kemudian dari penjelasan yang tadi kita sebutkan berarti inti dari jual beli murabaha di situ adalah yang pertama adanya kejujuran dari pihak penjual untuk menyebutkan harga kulak. Yang kedua, adanya keuntungan dalam transaksi. Jika dua ini ada, maka bisa disebut baik murabaha atau jual beli murabaha. Baik terlepas dari cara pembayaran tunai maupun kredit. Bisa saja murabah dilakukan secara tunai. Juga bisa saja murabah dilakukan secara kredit. Karena masalah pembayaran ini tidak mempengaruhi status dari nama murabah. Karena itu eh, kita bisa saksikan bahwa istilah murabaha untuk praktek di perbankan dan menurut yang difahami oleh masyarakat nampaknya mengalami penyempitan makna. Kalau murabaha menurut kitab-kitab fikih ini terlepas dari apakah dibayar tunai atau kredit. Tapi di zaman sekarang orang memahami yang namanya murabahah itu identik dengan jual beli kredit. Ya, cuman dilakukan dengan bank syariah atau dengan BMT atau dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Dan ini eh, kesalahan dari sisi istilah karena yang benar murabahah itu tidak ada sangkut pautnya dengan cara pembayaran baik tunai maupun kredit. Ini yang mungkin perlu kita luruskan uh, bahwasanya baik murabahah itu tidak harus dibayar secara kredit. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait apa? Terkait uh, di, di bank syariah. Bagaimana jual transaksi beli, jual beli murabahah di melalui bank syariah. Baik. Murabahah itu termasuk baik, termasuk jual beli. Artinya pihak yang melakukan murabahah satu pembeli, satu penjual. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Perbankan syariah di tempat kita, mereka berada di bawah regulasi Bank Indonesia dan OJK. Dan secara undang-undang, <clears throat> perbankan syariah di tempat kita, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli. Eh, jadi bank nggak boleh kemudian dia misalnya kulak mobil atau kulak rumah, rumah beli mobil banyak atau beli rumah banyak kemudian dia pasang promosi di depan kantor eh, mobil ini eh, kita menyediakan mobil abc dijual nggak ada jadi murni pembiayaan atau murni jadi pembiayaan. bank tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu sehingga kita mempertanyakan kalau kemudian bank itu tidak diizinkan untuk melakukan bisnis real tidak boleh menjual beli barang kemudian dia jual maka bagaimana mungkin transaksi mereka bisa disebut murabahah? Padahal murabahah itu baik, jual beli. Ya. Sementara bank tidak dibenarkan untuk itu. Kemudian sisi masalah yang kedua, uh, kalau tidak salah sekitar tahun 2008 atau 2009 terjadi apa permasalahan antara pihak bank syariah dengan dirjen pajak. Jadi ketika bank syariah menganggap bahwasanya transaksi kami adalah murabaha, berarti nanti terjadi e, dua kali transaksi. Pertama transaksi bank dengan developer atau bank dengan e, dealer untuk mendapatkan mobil atau mendapatkan perumahan. Selanjutnya pihak bank akan menjualnya ke nasabah. nasabah. Ya. Ini kalau pengakuan bank menyatakan bahasanya dia melakukan murabaha. Nah oleh pihak pajak, bank karena kalian telah menjual, berarti di situ harus ada pajak. pajaknya. Nah, kalau ini terjadi, nanti jadinya double counting. Pajak dua kali. Pajak ketika perpindahan, terjadi perpindahan kepemilikan dari dealer ke bank, dan pajak yang kedua dari bank ke, ke nasabah. nasabah. Dan pihak bank tidak mau seperti ini. Sehingga dengan alasan e, ketika pihak pajak menuntut hak pajak dari bank, maka kemudian oleh bank menyatakan bahwa kami tidak menjual, tapi kami melakukan pembiayaan. Jadinya secara realita tidak konsisten. Dia menyatakan bahasanya bank melakukan murabaha dan menjual barang-barang tadi, tapi ternyata dalam prakteknya ketika itu berhadapan dengan uh, pajak, bank menyatakan bahasanya itu pembiayaan. Dan kita bisa lihat realitanya, uh, jadi ya bank dia dalam masalah transaksi baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak pihak bank tidak pernah melakukan yang namanya akad jual beli. Karena itu untuk uh, transaksi yang dikreditkan semacam ini dengan wakalah gitu. Uh, eh, biasanya nasabah akan diminta untuk datang ke dealer, atau developer ngasih DP. Ya, sehingga sudah terjadi transaksi antara nasabah dengan dealer atau developer. developer dia ngasih DP ke dealernya Jadi, atau developernya. Belinya itu antara nasabah dengan developer. Developernya yang terjadi. Ya? Nah, mengingat karena developer atau dealer minta uang tunai, sementara nasabah tidak punya uang tunai, dia datang ke bank. Nah, dari referensi bank ini oleh pihak bank dilunasi secara tunai dan selanjutnya pihak nasabah uh, membayar cicilan itu ke bank. bank dengan tentu saja ada marginnya di situ, ada nilai lebih. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah margin ini margin dari utang atau margin dari murabaha margin dari transaksi jual beli kalau margin dari transaksi jual beli ini keuntungan yang halal tapi kalau margin itu dari utang tentu saja ini bermasalah karena setiap keuntungan yang menghasilkan manfaat riba ya, sementara di sini hakikatnya adalah nasabah dan dealer sudah melakukan transaksi. Nah, dia sudah bayar DP, nanti bank yang melunasi sisanya. Sehingga yang terjadi hakikatnya adalah posisi bank lembaga pembiayaan yang memberikan utangan kepada nasabah untuk dipakai melunasi barang ke dealer. Kalau ini sejatinya transaksi yang terjadi, berarti keuntungan yang diperoleh bank, meskipun dia namakan itu murabaha, ini bukan murabaha, ini keuntungan dari utang. Dan lukor kordin jarrafihi naf'an fahuwa riba. Semua utang yang dia menghasilkan manfaat, maka itu statusnya riba. Ini permasalahan yang ada di perbankan syariah. Karena itulah eh, di samping adanya regulasi dari BI yang melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli, karena itu sebenarnya kita eh, merasa eh, keheranan dengan penyebutan murabah bank syariah karena mengingat perbankan sendiri tidak melakukan bisnis real. Apakah itu termasuk hilah ya? Uh, kita tidak sebut mungkin ini kamuflase riba atau apa Eh, usaha yang sangat bagus untuk menyesuaikan diri dengan syariat. Cuman kalau kemudian itu tidak jual beli itu utang ya jangan sampai mengambil margin. Hmm. Terus gimana caranya biar dia bisa mengambil margin dengan cara yang halal? Lakukan jual beli. Lakukan jual beli dan akan beda antara jual beli dengan utang karena beda konsekuensi. Karena itu eh, bagi penanya kita tidak mereferensikan, tidak memberikan rekomendasi untuk eh, melakukan transaksi merubah dengan bank apapun. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian tanya jawab kami dengan Ustadz Aminur Bait. Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di tanya at Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv. Nonton UFIT TV yuk!